Bismillahirrahmanirrahim. wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Amma ba'du Alhamdulillah Pada kesempatan sesi yang kedua Dari kajian Islam Malaysia Maka kita mulai sekarang jam 3 Maka insya Allah Satu jam ke depan kita break time. Maka sekarang alhamdulillah telah kita masuki syair dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah di mana di sesi yang pertama kita menjelaskan tentang basmalah dan yang rojih dia adalah sunnah bukan wajib karena hadis yang mewajibkannya dhaif dan juga telah kita jelaskan ucapan Syekhul Islam ya ini an madhabi wa akidati maka sekarang kita lengkapi dari akhir syair yang pertama, Ruziqal huda man lil hidayati yas'alu. Telah kita bahas di pelajaran yang lalu bahwa ruziqa di sini adalah fi'lun madhi yang mabni lil majhul, maknanya fa'ilnya dihilangkan dikarenakan fa'ilnya telah diketahui. Yang memberikan rizki tiada lain adalah Allah sesuai dengan ayat Al-Qur'an yang telah kita jelaskan innallaha huwar razzaqu bahwa Allah itu adalah ar-razzaq dia mempunyai nama ar-razzaq dan sifatnya memberikan rizki yang pemberian rizkinya dul kuwatil matin sangat kuat maka dari sini menjadi pendalilan kenapa dihilangkan lafzul jalalah Allah karena telah diketahui dan ini adalah uslub dari Al-Qur'an seperti kami misalkan ayat yang lain kutiba alaikumus siyam kutiba alaikumul kisos, kutiba alaikumul kital. Maka diwajibkan untuk melaksanakan kisos dan berjihad dan juga puasa Ramadan. Siapa yang mewajibkan? Allah. Maka di sini dihilangkan fa'il dikarenakan pelaku pembuat hukum adalah Allah Jalla wa'ala tidak ada bandingannya sesuai dengan ayat Al-Quran juga amlahum suraka syara'u minad din Sara'ulahu minaddin malam ya'dam bihillah. Kemudian telah kita jelaskan sedikit tentang al-hidayah. Maka ketahuilah ya ibadah Allah bahwa al-hidayah di pelajaran pagi yang lalu dia itu mempunyai dua sifat. Sifat yang pertama mengajak kepada kebaikan dan ini dari kemutlakan bahwa hidayah mengajak kepada kebaikan seperti ucapan Allah di dalam Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin." Akan tetapi bisa juga hidayah yang dimaknakan adalah kesesatan, bahkan kekufuran dan kesyirikan. Lalu kenapa dinamakan hidayah? Tergantung dari orang yang memberikan hidayah tersebut. Jika yang memberikan hidayah tersebut nabi, maka dia Hudan lil mutakin seperti Al-Quran menjadikan petunjuk yang baik untuk manusia. Namun jika yang memberikan hidayah the prime evil, iblis, syaitan, maka dia akan memberikan hidayah kesengsaraan, menyebabkan masuk kepada api neraka. Seperti ucapan Allah di dalam surat Al-Hajj, kutiba alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudillu wa yahdihi ila adzabis sa'ir. Maka telah ditetapkan oleh Allah bahwa barang siapa yang mengikuti iblis ataupun syaitan, maka para penyembah syaitan, para pemuja iblis, mereka itu yudilluhu. Syaitan akan menyelewengkan mereka dari jalan yang hak. Wayahdihi dan memberikan petunjuk kepada mereka. Petunjuk apa? Petunjuk dari kesesatan kepala kepada neraka jahanam as-sa'ir. Neraka jahanam yang menggelegak. Maka ini juga makna dari hidayah. Sehingga makna dari hidayah bisa jadi dia adalah kebaikan dan juga keburukan. Kemudian kita masuk kepada pelajaran yang baru di pelajaran hari ini ucapan Syekhul Islam Ruziqal Huda maka semoga diberikan hidayah maka di sini sih lafad ad-doa ada tiga perkara seseorang di saat berdoa kepada Allah maka dia mempunyai tiga sigoh. Sigoh itu adalah tiga ungkapan. Doa yang paling banyak adalah dengan lafaz amr. Maknanya amr di sini bukan perintah tetapi dari yang kecil kepada yang besar, dari makhluk kepada penciptanya memerintahkan dinamakan doa. Maka kebanyakan doa dengan bentuk perintah dari seorang hamba kepada penciptanya, maka dinamakan doa. Dan ini yang paling banyak. Seperti jika kita berdoa seperti misalnya doa-doa para ambia, berkata Ibrahim alaihi salam, "Rabbi ja'alni muqimas masalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a." Rabbana firli wali walidayya walil mu'minin yauma yaqumul hisab. Maka di dalam ayat ini Ibrahim berdoa kepada Allah. Dengan apa doa itu? Sigoh yang pertama, ungkapan yang pertama dengan komen. Dan komen dari makhluk kepada Allah tidak dinamakan perintah tetapi doa. Namun dia berbentuk komen, berbentuk perintah. Disebutkan Robbi ja'alni Mukimah sholat. Maka wahai Allah jadikanlah aku orang-orang yang membangun sholat. Wamin duriyati dan jadikanlah wahai Allah keturunan-keturunanku Ismail dan anak-anak cucunya yang sampai kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah dari cucu-cucu Nabi Ismail. Rabbana wa taqabbal doa. Maka wahai Allah, teri terimalah doa ini. Perintah pada hakikatnya kepada Allah. Namun kepada yang menciptakan kita di, tidak dikatakan untuk ada perintah seperti anak besar kepada anak kecil atau daripada orang tua kepada anaknya. Di sini dari hamba kepada penciptanya dinamakan doa. Dan juga di saat berkata Ibrahim, Robbi gfir, Robbana firli, wali walidayya, walil mu'minin. Maka wahai Allah, ampunilah kami dan kedua orang tua kami dan seluruh kaum muslimin. Maka ini perintah, komen. Ini dinamakan dari doa. Asal dari doa berlafatkan perintah dan juga bisa jadi yang kedua sigoh nahi, larangan. Jadi dari doa juga bersifat larangan. Larangan untuk Allah jangan menjadikan kami dalam keburukan seperti itu. Dan ini banyak sekali di dalam ayat Al-Qur'an di antaranya yang antum kebanyakan sudah menghafalnya akhir dari surat Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw Maka wahai Allah, Janganlah engkau ambil dosa-dosa dari kami yang mana kami dalam keadaan kesalahan ataupun kelupaan wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladina min qablina rabbana wala tuhammilna ma la taqata maka semuanya di sini larangan dan begitu pun di dalam ayat yang lain Allah berfirman rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana Wahab lana min ladunka rahmah. Di sini pun larangan, la tuzil. Maknanya wahai Allah janganlah engkau sesatkan. La tuzil kulubana. Janganlah engkau sesatkan hati kami di mana kami telah mendapatkan hidayah kemudian turn back menjadi murtad, menjadi yang tadinya sunnah menjadi bid'ah, menjadi awam kembali. Maka janganlah wahai Allah engkau jadikan kami seperti itu. Maka kalimat janganlah adalah pelarangan. Namun pelarangan dari hamba kepada Allah adalah doa. Maka ini bentuk doa yang kedua. Wahablana mil ladungka rahmat. Dan berikanlah kami dari sisimu rahmat. Ini pun doa. Maka ini dua bentuk sifat doa. Dan yang ketiga, bentuk sifat doa datang dengan khobar. Apa makna khobar? Dia bukan larangan dan dia juga bukan perintah. Namun seakan-akan dia adalah khobar bimakna tidak larangan dan tidak perintah bimakna dia itu sekedar pemberian kabar. Namun ini juga bisa mengandung doa. Maka contohnya seperti di dalam lafaz ini. Di sini disebutkan ruziqal huda Man lil hidayah yas'alu. Semoga yang meminta dan menanyakan hidayah diberikan oleh Allah hidayah. Maka ini lafaz bukan perintah. Misalnya, wahai Allah berikanlah hidayah penanya ini. Atau wahai Allah jangan sesatkan yang menanyakan soal ini dari kesesatan misalnya. Jangan engkau sesatkan. Maka tidak ada perintah dan tidak masuk kepada larangan namun di sini dalam bentuk khobar, pemberitaan. Namanya khobar, pemberitahuan. Tidak termasuk komen dan tidak termasuk juga seperti pelarangan, warning ataupun segala jenis pelarangan. Maka di sini hanya sekedar khobar. Ruziqal huda. Maka inilah bentuk yang ketiga dari doa. Maka penulis di sini memberikan doa dalam bentuk khobar. Namun maknanya doa. Mana dalilnya banyak. Seperti contohnya di dalam hadis Jabir. Yang mana hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza istara wa idza qada. Maknanya rahimallah ini poin pendalilan. Rahimallah adalah apakah perintah? Tidak maknanya wahai Allah rahmatilah orang ini tidak ataupun larangan wahai Allah janganlah engkau jauhkan rahmat darinya tidak tetapi rahim Allah semoga Allah merahmati maka ini khobar dari bentuk doa dan faidah sedikit dari hadis ini hadis ini mengajarkan kepada kita di saat kita membeli maka jangan terlalu pelit seperti biasa ibu-ibu kita di pasar berapa satu kilo misalnya sekian ringgit. Langsung berbulak, berbalik wajah. Oh sini sini sini. Dikurangi dua ringgit. Oh nggak bisa. Ya sudah tiga ringgit. Tidak bisa Lima ringgit akhirnya kasihan yang menjual tak punya laba. Maka jangan terlalu pelit dalam membeli dan kebalikannya. Jangan terlalu ingin mendapatkan faidah yang besar. Maka Nabi mengajarkan samhan rahimallahu samhan idabaa wa samhan idza Begitupun dalam dalam menjual. Dia mempunyai modal 10 ringgit. Kemudian dia ingin laba, dijuallah 15 ringgit. Satu produk atau satu makanan dapat 5 ringgit. Dia punya 1000 makanan dia buat. Maka betapa banyak uangnya. Maka di, diberikanlah kemudahan kepada orang agar membeli. Diambil faidah 1 ringgit, 2 ringgit misalnya tidak mesti satu makanan lima ringgit. Alhasil seperti itu. Maka barang siapa yang menjual dalam keadaan bermudah-mudah, keduanya di saat dia menjual pun tidak begitu mahal namun dapat laba dan di saat membeli pun tidak terlalu ingin menjatuhkan yang menjual sehingga seakan-akan tidak mempunyai laba, maka ini didoakan oleh Nabi kita. Samhan ataupun rahimullah didoakan oleh Allah, oleh Nabi kita agar Allah merahmatinya. Dan begitupun di dalam lafaz ini, di mana disebutkan ruziqal huda, maka didoakan oleh penulis agar orang yang bertanya dari muridnya mendapatkan doa yang baik dan doa di sini dalam keadaan doa berbentuk khobar. Siapa yang bisa memberikan contoh yang lain? Hah? Bentuk khobar seperti ini mudah? Ada? Hmm? Hadis tentang apa? Tentang bersin dari Abi Hurairah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza aqasa ahadukum falyakul alhamdulillah wal yakulahu akhuhu Yarhamukallah. Di sini yarhamukallah doa apa tidak? Doa. Saya mau tanya, apakah perintah? Ada komen? Wahai Allah, rahmatilah dia. Tidak ada. Yarhamukallah khobar. Apakah ada larangan? Misalnya, wahai Allah, jangan jauhkan dia dari keburukan. Tidak. Tidak ada larangan, tidak ada perintah. Maka kalimat yarhamukallah di saat kita menjawab Alhamdulillah dari saudara kita yang bersin maka kita mendoakan ya yarhamukallah, maka ini dari doa al-khobat. Lalu setelah itu dijawab lagi apa? Yahdikumullah wa yuslih balakum. Begitupun ini. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Ini poin pendalilan kita bahwa di sini doa pemberian hidayah dalam bentuk khobar. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah pun menjadi dalil dari hadis yang mana di dalam hadis ini disebutkan oleh Nabi yarhamukallah dan dijawab lagi yahdikumullah. Maka di sini penulis mendoakan di dalam syairnya ruziqal huda man lil hidayati yas'alu. Semoga Allah memberikan rizki hidayah. Dan begitu pun di dalam doa yahdikumullah wa yuslih alakum. Maka ini adalah doa dari bentuk lakum yang khobari bukan nahi larangan ataupun bukan komen ataupun amr perintah. Namun yang paling banyak adalah dalam bentuk amr. Seperti antum berdoa sekarang Rabbana atina fid dunya hasanah. Ayo silahkan kita riset. Doa yang jenis apa? Pertama, kedua atau ketiga? komen atau larangan atau khobar. Indah keaman, indah kentah, adan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ata yakti ati amr. Baik. Di dalam hadis tentang salat asr 4 rakaat di, di sahih juga dari Anas bin Malik. Rahimallahu mra'an Sholat arba'an qoblal asr. Apa di sini? Hah? Komen ataupun larangan ataupun khobar? Silahkan dijawab. Hmm? Ayo dijawab apa? Di sini sama juga khobar rahimallahum ra'an di mana diberikan khobar Taib. Sekarang kita masuk kepada kaidah yang lain. Setelah kita mengetahui bahwa penulis memberikan doa kepada orang yang bertanyanya, maka ketahuilah ya ibadah Allah bahwa dakwah kita mendakwahkan ucapan Allah dan ucapan Rasul itu dianjurkan bagi kita untuk memberikan dengan akhlak yang baik, dengan penuh hikmah dan dengan akhlak-akhlak dan ucapan-ucapan yang baik. Seperti Allah berfirman di dalam ayat Al-Qur'an, Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah al hasanah wajadilhum billatihi ahsan." Idan ada ila ma yad'u an-nasa bihulukin hasan. Kama fi hadil ayah ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Serulah kamu kepada jalan yang hak itu dengan hikmah, penuh hikmah, tidak menyebabkan orang-orang lari dari kebuasan dia, keganasan dia dalam berdakwah. Dan juga wal mauidhah al hasanah, diberikan ucapan-ucapan yang baik yang menyebabkan orang menerimanya dari ucapan Allah dan Rasul. Kemudian Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan jika ada orang yang meminta kejelasan ataupun bahkan meminta adu argumen, adu argumen yang biasa. Saya mendengarkan orang berkata demikian dan demikian dan ustaz berkata yang demikian dan demikian, mana yang benar? Wahai ustaz, kita tidak usah marah. Kita katakan ini dalilnya dan tadi yang antum sebutkan dalilnya doif hadisnya doif atau tidak ada dalil hanya ucapan manusia maka kita melaksanakan yang kita lakukan sekarang seperti itu wajadil humbila iya ahsan maka ini adalah dakwah yang hak yang Allah inginkan dari para dai-dai baik Nabi Muhammad ataupun kepada para dai-dai dari masyayikh dan asatidah maka di sini pun Syekhul Islam min uslubi dakwah al-hasanah yad'u li sa'il. Dia memberikan doa kepada yang bertanya. Ruzikal huda man lil hidayati yas'al. Hada min ahsani usul bidakwah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya'ti bidu'a al khair litulabihi lis sahabat. Maka dulu Nabi Muhammad di dalam prakteknya di hadis-hadis yang sahih di saat dia mengajari para sahabat dari agama Islam ini maka Nabi pun tidak sedikit sekali, bahkan banyak memberikan doa-doa kebaikan. Karena ini adalah termasuk dari dakwah yang baik yang Allah inginkan. untuk ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izah hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Seperti datang khabar yang mana khabar ini datang dari Sahih Al Bukhari dan Muslim dari sahabat Abi Bakrah. Anahu dakhalal masjid bahwa Abu Bakrah masuk ke masjid untuk sholat berjamaah. Fawajah dan nas qad raka'u. Didapati manusia, yakni Nabi bersama para sahabat, sedang ruku. Maka dia mendengar hadis Ida sajadal imam fasjudu wa ida roki'a farqa'u. Di dalam hadis yang mutafakun alaih, jika didapati imam ruku, maka ruku'lah. Dan jika didapati imam sujud, maka sujudlah. Maka Abu Bakar masuk ke masjid, di pintu masjid, dia dapati hum yarkaun dalam keadaan ruku. Maka dia ruku, Allahu Akbar. Suma yamsi ila sof. Kemudian dia berjalan sampai ke sof, bertemu dengan para sahabat. Di sini salah apa benar? Salah. Seharusnya dia jalan mendekati sof, kemudian masuk ke sof, baru bertakbir. Meskipun didapati iktidal, sujud, pokoknya ida saja dal imam fasjudu. Jika sujud imam sujudlah. Jika ruku imam maka rukuklah. Di sini kesalahan Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia ruku di pintu. Kemudian jalan dalam keadaan ruku, masuk kepada shaf. Nabi setelah mendapati karena Nabi mempunyai mukjizat seperti di hadis yang mutawafun alaih juga di Ma'adkur dari Abi Hurairah Sawu sufufakum fa inni arakum wara'a Maka luruskanlah sosok kalian karena aku melihat kalian dari belakang punggungku. Hadis ini sahih. Di sini menandakan bahwa Nabi melihat apa yang terjadi di belakang. Maka di saat Abu Bakar salah, Nabi pun melihatnya. Maka disebutkan di saat selesai dari sholat, maka Nabi pun menanyakan kepada Abu Bakar tentang apa yang terjadi. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi kepada Abu Bakar apakah Nabi memarahinya? Dijawab tidak. Meskipun dia salah tetapi Nabi mengajarinya dengan akhlak yang baik dengan apa? Memberikan doa. Maka ini dari uslub dakwah al-hasanah. Fakallah Rasulullah la yaghdab fihi bal yaqul zadaqallahu hirsan wala Semoga Allah memberikan semangat kepada wahai Abu Bakar dalam melaksanakan agama Islam dan sunnah ini. Namun please jangan diulangi lagi. Jadi di sini poinnya Nabi mengajari murid-muridnya penuh rahmat, tidak dimarahi karena salah, tetapi didoakan. Maka zadakallahu hirson ini poin pendalilan kita bahwa Nabi mendoakan sahabatnya. Dan banyak kisah yang lain di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Musa yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Abu Musa telah siap untuk melaksanakan umroh ataupun telah selesai, maka dikatakan ahajajta fakultu na'am. Apakah kamu telah melaksanakan haji? Dikatakan oleh Abu Musa, na'am wahai Rasulullah. Bima ahlalta? Lalu bagaimana kamu berihlal? Maknanya dari melaksanakan sunnah-sunnah Nabi. Dikatakan oleh Abu Musa al-Ash'ari al-Ash'ari ahlaltu bi labaik bi ihlal ka ihlalin nabi maka aku berihlal dengan labaik dari apa yang engkau ajarkan kepada kami wahai Rasulullah maka haji dan umrah adalah perkara ibadah dan praktek manasiknya harus sesuai dengan sunnah Nabi. Maka oleh sebab itu di saat Allah memerintahkan haji dan umrah di dalam ayatnya walillahi ala nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila, wajib bagi seluruh manusia untuk melaksanakan haji dan umrah bagi yang mampu, maka harus sesuai dengan sunnah Nabi pelaksanaannya sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Jabir dari riwayat Sahih Muslim. Berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Lita kudu anni manasikakum." agar kalian mengambil ilmu manasik itu dariku. Maka mengikuti haji dan umroh sesuai sunnah Nabi. Dan begitu pun diriwayat An-Nasai, anni manasikakum." Ambillah ilmu manasik itu dariku. Maka di sini perintah dari Nabi untuk mengikuti sunnah. Dan Abu Musa di saat didapati dalam keadaan menggunakan pakaian ihram, apakah kamu barusan telah melaksanakan haji? Naam ya Rasulullah. Bima ahlalta, kamu melaksanakan sunnah-sunnah bagaimana? Aku melaksanakan sunnah ahlal tu bila baik, kalau baik, seperti yang kamu ajarkan ya Rasulullah. Rasulullah apa yang katakan karena mengikuti sunnahnya Ahsan ahsanta tuh bil baik wabis sofa wal marwah wa ahil ahsanta ini doa dari Nabi Ahsan ahsanta maknanya semoga Allah membaguskan kamu dalam berbagai cara. Dibaguskan dari segi rezekinya, dibaguskan dari segi amal solehnya, sehingga diterima oleh Allah, maka ahsanta. Kemudian diberikan faidah oleh Nabi, agar kamu melaksanakan umroh itu tawaf di Ka'bah. Dan melaksanakan sa'i antara sofa dan marwah, kemudian melaksanakan tahallul dengan mencukur, maka selesai ibadah umroh kamu. Syahidnya the point is di sini disebutkan ahsanta. Didoakan oleh Nabi kebaikan. Maka mendoakan kepada murid-muridnya dengan kebaikan itu adalah uslub dakwah yang sangat dibutuhkan. Dan begitu pun kisah yang lain dan ini adalah akhir kisah karena pembahasan kita panjang hadis Jabir bin Abdullah. Maka Jabir bin Abdullah didengar oleh Nabi qad tazawwaj. Fakola Rasulullah li Jabir, "Ya Jabir, Tazawaj. Naam ya Rasulullah, tazawajtu imra'ah. Faqala Rasulullah, tazawajta bikran am thayiba. Fa hunaka farkun tazawaj bikran afdal. Wa tazawaj janda thayiban aidan fi fadilah. Walakin huna Nabi yas'al li'anna Jabir adu sogir Jabir masih muda, sekitar pada saat itu antara 18, 19, 20 bapaknya meninggal di perang Uhud. Yani Abu Mat fi ghazwati Uhud. Summa lama sa'ala tazawaj tabikon am thayiban, Qala thayiban ya Rasulullah. Fakala hala jariyatun tula ibu, hawa tula ibuka. Kenapa tidak menikahi perawan? Karena perawan lebih baik. Dia bisa bermanja-manja. Why? Ah, silahkan para jomblo dijawab. Why? Kenapa? menikah menikah uh, virgin afdol daripada the widow, the black widow aduh <laughs> janda hitam. Maksudnya eh, tarantula hitam. <laughs> Hah? Kenapa? Lebih baik limana bikar afdol ya am? Indah ya ammi. Ayo, ada dalil tulah ibu hawa tula Kak Yani dia akan bermanja-manja kepadamu. Ini jawaban dari Nabi. Dan juga apa? Because the first love. Karena the first love terutama bagi perempuan. Orang yang pertama jatuh cinta kemudian dinikahi oleh laki-laki tersebut, maka dia akan lebih mencintai. Ini kebanyakan. Dan dari para janda pun ada yang menikah dengan suami yang kedua tetapi lebih cinta dari yang pertama. Namun the point is ucapan Nabi tadi di mana kita menikahi biker perempuan virgin dia akan lebih sayang dan lebih cinta karena the first love bagi kamu. Seperti kita yang punya tiga istri, maka yang virgin-virgin ini the first love bagi kita. Meskipun kita sudah tidak first love lagi kepadanya. Sudah ada yang sebelumnya. Namun the point is si perempuan itu the first love bagi laki-laki ini. Maka kenapa tidak menikahi virgin? Padahal Jabir masih muda. Lalu apa alasannya Jabir? Ya Rasulullah, inna Abdullah Abu Abdullah, inna Abdullah mat wa taraka sab'abanat wa fi riwayah tis'abanat. Fa jitu biman yakumu alaihinna. Idan tazawaj bi untuk apa? Untuk janda ini memelihara dari adik-adiknya sembilan putri. Di riwayat tujuh putri yang masih kecil mengganti popoknya, memberikan makanan, minuman, memasakkan dan sebagainya. Kalau dia menikahi perawan, perawan itu akan sibuk dengan dirinya bermanja-manja. Namun dia menikahi janda agar janda ini sudah terbiasa mengasuh anak dan sebagainya. Maka niat yang bagus ini didoakan oleh Nabi. Idan barakallahu lak ya Jabir. Maka semoga Allah memberikan barokah atas pernikahan kamu. Fada'a li Kala Jabir fi riwayat Tirmidzi fada'a li barakallahu alaik. Idan hadhihi al uslub ad-da'wah al-hasanah. Maka dari uslub dakwah yang baik kita tidak menjadikan murid-murid kita itu seperti serdadu-serdadu kita. Seperti murid-murid kita yang kita doktrin, seperti militer. Make this, make that, move, move, <laughs> dan sebagainya. Tapi kita juga penuh rahmat kepada murid-murid kita. Didoakan yang masih jomblo, Allah yuzawijat. Allah menikahkan kalian insya Allah kalau kita bertemu lagi sudah menikah. Kulo amin. <laughs> eh, kenapa ditutup mukanya? <laughs> Kulo amin, Bas. Baik. Fa idan fi qawlihi ruziqal huda man lil hidayati yas'alu di dalam syair ini juga masuk kepada kaidah, kepada kaidah asyariyah. al kaidah takul, al-jaza min jinsil amal. Bahwa buah dari hasil perbuatan tergantung dari amalnya. Jika amalnya buruk, maka dia akan mendapatkan perkara yang buruk. Siapa menebar angin, dia akan menuai badai. Dan siapa yang menanam dari tanaman yang baik, maka dia akan memanen hasil panenan yang baik. Maka di sini disebutkan ruziqal huda man lil hidayah yas'al. Maka didoakan oleh Syekhul Islam semoga Allah memberikan hidayah kepadamu di saat kamu mencari hidayah dengan menanyakan kepadaku tentang madhabku dan akidahku. Paham ya? Maka di sini masuk kepada kaidah al jaza min jinsil amal mendapatkan hidayah dikarenakan dia mencari hidayah. Seperti itu. Dan permasalahan ini juga adalah permasalahan yang sangat jelas sekali. Maka di sini menjadi pendalilan barang siapa yang mencari hidayah maka Allah akan memberikan hidayah tersebut. Maka di sini wahai saudara-saudaraku banyak sekali orang-orang yang ingin mendapatkan hidayah di luar sana. Tetapi mereka tidak mengetahui cara mendapatkannya. Bahkan waktu kita masih kecil kita lewat di waktu adan orang-orang yang duduk-duduk di jalanan dalam keadaan lalai maka kita sholat kemudian mereka melihat kita dan masih muda Hei, nak, mau kemana? Ke surau bang. Hei, nak, doakan kami. Allah memberikan hidayah kepada kami. Padahal dia duduk di kedai eh, dengan sigaretnya dan main domino, bukan pizza domino tetapi main domino. Kalau makan pizza bagus lah, sehat. Terus bisa dia sholat. Tapi di sini main domino sampai selesai pulang sholat pun masih bermain. Maka dia bilang, Ud'uli Allah yahdini. Hakada ya'am. Yani kami nasi yuhazzin walama yasuf nasi salih. Ya rajul ud'u rabbak fi sujudik Allah yahdina wa huwa la yusalli wa huwa mukhazzin. Wa kadzalika huna. Di sini orang itu lalai, orang ini salat, eh di sujud kau jangan lupa ya doakan kepada Allah, Allah berikan aku hidayah. Oke. Dan dia dalam keadaan lalai. Maka di sini tidak pantas. Karena hidayah akan Allah berikan bagi mereka orang yang mencari hidayah masuk kepada kaidah al-jaza min jinsil amal. Maka banyak di dalam ayat Al-Quran Allah memberikan hidayah kepada mereka orang-orang yang meminta hidayah. Seperti Allah berfirman, wa yazidullahu ladina tadau huda. Maka Allah akan memberikan petunjuk dan hidayah selama mereka itu mencari hidayah. Dan yang mendapatkan hidayah dan terus mencari hidayah dengan menuntut ilmu setiap saat, setiap waktu, anytime, anywhere, maka Allah akan berikan hidayah over and over again. Begitupun di dalam ayat yang lain waladina tadau zadahum huda. Maka waladina tadau bagi mereka orang-orang yang terus mencari hidayah zadahum huda. Allah akan terus menambahkan ilmu dan petunjuk dan hidayahnya sampai istiqomah dan meninggal dalam keadaan ketakwaan kepada Allah. Dan begitupun pun kebalikannya. Barang siapa yang dia tersesat dan semakin tersesat dan menjauhi dari kajian-kajian ilmu seperti ini dan menjauhi dari kaum muslimin duduk dengan orang-orang yang tidak mempunyai agama maka kebalikannya seperti tadi Allah berfirman falam mazahu azagallahu maka di saat berpaling dari sunnah Allah dari ajaran yang benar maka Allah akan memalingkan hatinya sama kalau tadi mencari hidayah Allah akan berikan hidayah barang siapa yang Tadinya dia sudah iltizam, dia sudah mengetahui sunnah. Kemudian dia bergabung dengan kongsi orang-orang yang buruk, maka kemudian dia meninggalkan sholat dan meninggalkan agamanya, maka Allah katakan falamazabu azaballahu kulubahum. Di saat mereka berpaling dari tadi hidayah, dia punya yang sekarang bergabung dengan orang-orang yang buruk, maka aku palingkan kata Allah hatinya. Maka dia menjadi sesat karena Allah menutup hatinya dari hidayah. Sehingga permasalahan hidayah di sini al jaza min jinsil amal. Di saat kita terus menerus kepada kebaikan, Allah akan memberikan hidayah over and over again. Dan barang siapa yang kita berpaling dari hidayah, kita mulai sibuk dengan dunia kita, kita tidak mau belajar, kita tidak mau lagi untuk menuntut ilmu, maka bisa jadi Allah palingkan kita dari jalan yang hak ini. Maka di sini menjadi pendalilan bagi kita adalah Barang siapa yang mengejar hidayah, maka Allah akan memberikan hidayah. Dan begitu pun di dalam hadis, yang mana hadis ini hadis yang sahih, yang mana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna amalin siratan summa fatratan. Faman kanat fatratuhu ila bid'ah faqad dhalla wa man kanat fatratuhu ila sunnah faqad tada. Sahibnya wa man kanat fatratuhu ila sunnah faqad tada. Maka disebutkan bahwa seseorang yang melaksanakan amal soleh itu kadang-kadang karena jiwa manusia tidak stabil kecuali dari bimbingan Allah Manusia tidak stabil kecuali dari bimbingan Allah. Makhluk lemah kita ini. Selalu syaitan menjerumuskan kita kepada jalan yang buruk. Maka kadang-kadang manusia dalam keadaan fit imannya. Namun kadang-kadang dalam keadaan futur. Dalam keadaan lemah imannya. Maka barang siapa yang dalam keadaan lemah imannya. Kemudian dia melaksanakan bid'ah. Melaksanakan maksiat. Maka dia dalam kemaksiatan. Dan dalam keadaan kesesatan. Namun barang siapa yang dia dalam keadaan mulai lemah iman namun tetap dalam keadaan melaksanakan sunnah meskipun tidak seledat dan tidak segigih dan tidak sekukuh dan tidak seijtihad hard work di dalam sunnah seperti waktu lalu namun dalam keadaan bermalas-malasan namun selama dia terus menerus dalam keadaan sunnah faqad tada maka Allah akan memberikan tambahan hidayah kepadanya ini pun menjadi poin pendalilan Barang siapa yang meminta hidayah dan terus-menerus dalam keadaan hidayah meskipun pada saat itu datang waktu malas, maka Allah akan menambahkan hidayah kepadanya. Maka hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam keadaan hadis yang sahih. Berkata Imam Ahmad, haddatsana Yahya bin Sa'id yani Al-Qattan Imam, haddatsana Jarir dan Jarir di sini adalah Jarir Ibnu Abdul Hamid sahih an Mansur wa Mansur Ibnu Muqtamir Imam an Mujahid dan Mujahid di sini meriwayatkan dari Yahya ibnu Ja'dah ala rajulin minal ansor min ashabi Rasulillah dari sahabat rajul min Ansor dari seorang al ansor yang tidak disebutkan namanya maka dari ucapan penulis juga ruzikol hudaman lil hidayat yas'alu iklam ya ibadallah al-hidayah dukira fi hadal matn ruziqal huda idan afdol rizq minallah ay al-hidayah maka sebaik-baiknya kenikmatan rizki yang diberikan oleh Allah adalah hidayah limada An al-hidayah yang li sahibihi fi dunya wal akhirah karena hidayah memberikan manfaat bagi pemiliknya kenikmatan dunia dan kenikmatan di hari akhirat. Seperti di dalam awal surat Al-Baqarah Allah menyebutkan, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Maka disebutkan orang yang mempunyai hidayah itu di dunia dia terjaga ulaika ala hudam min rabbihim. Di dunia dia dalam petunjuk Allah. Wa ulaika humul muflihun dan karena hidayahnya itu dia akan selamat sampai kepada surga. Maka oleh sebab itu Allah memerintahkan kepada kita di dalam sholat-sholat kita di mana kita membaca Al-Fatihah apa doa kita ihdina as al-mustaqim maka wahai Allah tunjukinlah tunjukilah kami kepada as al-mustaqim kepada jalanmu yang lurus maka oleh sebab itu ya ibadah Allah syukurilah dari kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Maka nikmat Allah itu sangat luas, tidak dibatasi dengan hidayah saja. Nikmat makan, nikmat minum, nikmat tidur, nikmat mempunyai istri. Begitu, para jomblo. Nikmat mempunyai istri, kenikmatan yang besar, apalagi istrinya lebih dari satu pula, lebih dari nikmat. Maka Allah berfirman, "Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha." Innal insana la zalumun kafar. Maka dari nikmat-nikmat Allah itu please untuk disyukuri. Namun kebanyakan dari manusia itu tidak mensyukuri atas nikmat. Kapan kebanyakan manusia mensyukuri nikmat? Hmm, kapan? Kapan kebanyakan manusia mensyukuri nikmat? Di saat nikmat itu telah lewat. Itu yang menjadi penyesalan. Oh, tahun lalu kita punya kereta. Sekarang kereta kita sudah hancur, rusak. Disyukurinya di saat mempunyai kenikmatan. Di saat masih punya kereta lupa ke masjid. Lupa dibawa kepada kebaikan. Namun di saat hilang barulah dia merasakan bagaimana mensyukuri nikmat. Maka innal insana la zalumun kafar maknanya kebanyakan manusia mereka itu adalah orang-orang yang kufur nikmat. Maka dari kenikmatan yang paling besar dari nikmat Allah yang banyak tadi wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha jika kalian menghitung secara detail sebagai accounting menghisap kenikmatan Allah yang Allah berikan setiap hari, setiap detik, setiap jam, setiap menit, maka kalian tidak akan pernah bisa mensyukuri nikmat Allah. Dan yang paling puncak terima kenikmatan yang Allah berikan adalah nikmat hidayah. Nikmatul hidayah afdalu nikmat. Idan la budda ya ibadallah an nashkura rabbana. Wajib bagi kita yang telah Allah berikan hidayah hati kita menjadi seorang muslim, wajib bagi kita untuk mensyukurinya dengan apa? dengan melaksanakan amal-amal yang soleh, dengan menambah ilmu, menuntut ilmu. Maka menuntut ilmu pada hakikatnya di zaman sekarang ini sangat mudah. Seperti antum sekarang ingin taklim, misalnya di sini tidak ada ustadz-ustadz, mendatangkan dari Indonesia mudah sekarang dengan pesawat dan juga bertemu seperti kondominium dan sebagainya atau tidak dengan telegram di grup telegram kita tinggal download atau dengan sekarang live streaming seperti kita memberikan kajian Islam Malaysia dan mereka saudara-saudara kita di NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia bisa mendengarkan kajian-kajian kita ini. Maka menuntut ilmu di zaman sekarang sangat dimudahkan, maka wajib bagi kita untuk bersyukur dan Allah telah memberikan warning. Allah berfirman, Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabila syadid. Maka ketahuilah bahwa Allah telah mengumandangkan Allah make warning to us mengumandangkan awas wahai manusia. Apa awasnya itu dua perkara. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur atas nikmatku, diberikan nikmat Islam, bersyukur dengan melaksanakan amal-amal soleh dan menambah ilmu, menambah hidayah, maka Allah berikan ilmu dan hidayah more and more again, over and over again. Namun di dalam alinea yang setelahnya, wala in kafartum, namun jika kalian kufur atas nikmat kami, inna ada bila syadid. Kalian mempunyai Islam, namun kalian tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban Islam meninggalkan salat dan meninggalkan puasa Ramadan dan yang lainnya maka kalian berarti tidak mensyukuri nikmat hidayah ini. Sehingga apa jawabannya dari Allah? Inna bila syadid. Tunggu. Akan diadab oleh Allah di dunia bisa dengan dihilangkan keislaman kita. Sehingga kita mati dalam keadaan kekufuran ia dan bila. Forever in hell. Akan menjadi kekal di api neraka. Maka jika kita rujuk kepada history, sejarah bagaimana para nabi mereka Allah jauhkan keluarganya dari hidayah dan mereka seorang nabi. Sehingga terbayang seorang nabi yang mempunyai hidayah di mana Allah memberikan kepada nabi kita Al-Qur'an, kepada Ibrahim suhuf Ibrahim, kepada Musa Taurat, kepada Isa Injil, kepada nabi-nabi yang lain Daud, Sulaiman, ayat-ayat Allah. Namun dari beberapa kisah Al-Qur'an dan hadis Allah tidak menjamin keluarganya untuk masuk kepada Islam. Kenapa? Allah menginginkan bahwa hidayah Islam bukan nepotisme. Apa makna nepotisme? Yakni kekeluargaan atau dikarenakan bapaknya Nabi maka anak-anaknya pasti akan menjadi soleh. Jika anaknya Nabi berarti paman dan bibinya dan bapak-bapak dan ibunya akan menjadi masuk surga. Itu namanya nepotisme. Maka agama hidayah ini bukanlah nepotisme. Tidak ada nepotisme di dalam Islam dan tidak ada nepotisme di dalam pemberian hidayah. Maka jika kita rujuk bagaimana para ambia seperti Allah kabarkan lu wa Nuh maka istri-istri keduanya Nabi yang agung ini tidak bisa Allah memberikan hidayah kepada mereka. Maka keduanya mati dalam keadaan kekufuran dan kesyirikan. Kama kala ta'ala Daraballahu masalan lilladina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta abdain min ibadina as-salihin min ibadina salihin Fahonatahuma falam yugniya anhuma minallahi syai'ah. wa qila nar ma'al ma'ad dakhilin. Maka di dalam ayat ini Allah menjadikan permisalan bagi orang-orang yang kafir, istri Nuh dan istrinya Lut. Yang keduanya adalah istri Rasulullah. Nabi Lut, Nabi Nuh, istri mereka keduanya adalah istri Nabi Nuh dan Nabi Lut, keduanya orang yang dekat kepada Allah, Nabi, Rasul. Namun tidak bisa suami-suami mereka memberikan hidayah kepada keduanya. Fakhanatahuma, maka mereka mengkhianati suami-suami mereka. Falam yugniya anhuma minallahi syai'a dan mereka tidak memadaratkan Allah dengan pengkhianatan kepada suami-suami mereka. Maka akan dikatakan di hari kiamat wakila dukulan nar ma'ad dakhilin. Maka dikatakan di hari kiamat silahkan kepada kedua istri Nabi untuk masuk kepada api neraka bersama orang-orang musyrik kafir pada zaman mereka. Dan begitu pun jika kita lihat kepada Ibrahim alaihissalam, maka Ibrahim mempunyai bapak yang sangat dicintai. Fakana Ibrahim la yastati an yudkhila abahu ilal Islam. Abu Azar pembuat patung berhala. Karena yasna asonam liubad Wa Ibrahim yadu ila ila tauhid. Fa'budullah wahda, Maka contradiction, paradoksisme antara bapak dengan anak. Bapaknya pembuat patung berhala untuk disembah selain Allah dan anaknya rasul yang menyeru kepada peribadatan tauhid. Maka disebutkan fil hadis mimma rawahu al-Bukhari dari Abi Hurairah Yalqa Ibrahim abahu azar yaumal qiyamah. Maka ditemukan oleh Allah dua orang yang saling mencintai dulunya. Seorang bapak dengan anaknya. Bapak mencinta anaknya secara fitrah dan anaknya sangat cinta kepada bapaknya secara fitrah. Maka ala wajhi azar qatratun au babratun. Maka di wajah azar orang yang musyrik ini hitam legam. Dan ini alamat di hari kiamat bagi orang-orang yang musyrik kafir. Tsumma iltaqama Ibrahim fayaqulu lahu Ibrahim Alam aku laka la sini ya abi. Ya abati la ta'sini. Kau qultu laka min qabl fi dunia Di saat bertemu keduanya Ibrahim mengingatkan, "Wahai bapakku, aku telah mengatakan kepadamu dulu, la sini, Janganlah engkau menyelisihi aku. Aku mengatakan agar engkau meninggalkan penyembahan berhala dan pembuatan patung berhala." Maka apa yang dikatakan oleh bapaknya, "Ya Ibrahim, la asikal yaum." Adapun pada hari ini wahai Ibrahim, aku tidak akan pernah lagi untuk memusuhimu dan aku akan mendengar ucapanmu wahai Ibrahim. Maka Ibrahim menangis. Yang mana dia mencintai bapaknya. Ya Rob, inna Allah ala tuhzini yawma yub'atun fa'ayul khizyah ahza min abil ab'ad. Maknanya, wahai Rob, dia mengadu kepada Allah. Ya Allah, Engkau telah menjanjikan bahwa Ibrahim itu di hari kiamat tidak akan pernah sedih. Maka kesedihan yang besar yang bagaimana? Aku mencintai bapakku dan bapakku aku dapati dalam keadaan mati dalam keadaan kesyirikan dan akan dimasukkan to the hellfire and forever in hell kekal di api neraka. Maka apa jawaban Allah di sini? Allah tegas menjawab padahal dia sangat mencintai Ibrahim, Ibrahim Khalilullah kecintaan Allah. Namun dalam perkara masalah kesyirikan dan permasalahan tauhid dan permasalahan masuk surga dan neraka itu tidak ada nepotisme. Maka Allah mengatakan, "Ini haramtul jannah 'alal kafirin." Wahai Ibrahim, aku telah mengharamkan orang yang musyrik kafir untuk masuk kepada surgaku never ever. Never ever. Lalu bagaimana? Disebutkan, "Suma yuqalu ya Ibrahim, matah tadi jerai, fayang durufa idahuwa badih mutalatoh fayau mutalatohun bidam. Maka Allah mengganti dari gambaran bapaknya menjadi gambaran badih. Badih adalah hyena. Tahu ya hyena? Ada yang tahu hyena? Ya, eh, hyena yang di Afrika itu. Doba. Dubu. Seperti orang Arab doba fil Arab diba jama. Hmm. Faghayyara suratahu ila diba ila dabak wa mutalattah bima eh, mul multatih ay mutalattah bidan seperti e, berdarah. Maka Allah mengganti rupa Azar bapaknya agar Nabi Ibrahim tidak menjerit dan tidak sedih, dirubahlah wajahnya menjadi wajah, dirubahlah semua badannya menjadi hayana dan dalam keadaan berlumuran darah. Kemudian fayukhad biqawaimihi fayulqafinna. Kemudian dilempar oleh malaikat kepada api neraka dalam keadaan bentuknya bukan bentuk bapaknya. Sehingga Ibrahim tidak begitu sedih. Dan begitu pun juga kita kembali ila Nuh. Aidolam Yahdi liwaladi. Tidak bisa memberikan hidayah kepada anaknya. Kalau tadi istrinya, maka Ibrahim pun tidak bisa memberikan hidayah kepada anaknya. Kam Ibrahim maka bidakwah. Berapa tahun Ibrahim berdakwah? Kam yadu Ibrahim ya am ila qaumi. إبراهيم ولا نوح؟ Ah, Nuh, afwan. أكثر من 900 سنة والله 950 sana. Ahsanta. Uh, dakwah tis'miya wa khumsin sana wa waladuhu wa zaujatuhu lam yadkhula ilal Islam. Tidak memasukkan istri dan anaknya kepada Islam. Sudah menjadi sunatullah. Amma dalilul fil Quran di saat Allah memberikan banjir bandang adab kepada kelompok orang-orang dari musuh dakwah Nuh wahiyata jribihim fi maujin kaljibal jibal wa nada nuhu nuhun ibnahu wa kana fi manzili wa kana fi manzili ya bunayya kam ma'ana wa la taqum ma'al kafirin qala sa'awi ila jabali yahsimuni minal ma' qala la asimal yauma min amrillah illa marrahim wa hala bainahumal mauju fakana minal mugraqin maka disebutkan di saat banjir bandang datang dan perahu Nuh sudah mulai terangkat wahiyata jribihim fi maujin kaljibal maka perahu Nabi Nuh itu berlayar bagaikan gunung yang tinggi maka didapati oleh Nuh anaknya wanada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zili ya kamana didapati anaknya yang dalam keadaan berlari ke arah yang tempat tinggi karena banjir terus naik dia lari mendaki ke tempat yang tinggi. Faqala Nuh, ya bunayar kam ma'ana. Wahai anakku, mari ikut bersama bersamaku agar selamat dari banjir bandang. Maka Allah menginginkan kebutaan pada hati anak dari Nabi Nuh. Maka dia enggan dan berkata, Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Aku akan mendaki gunung, wahai bapakku, agar aku selamat dari air bah yang diciptakan oleh Rob kamu dan sebagainya. Maka dikatakan la asimal yaum min amrillah ila rahim. Maka tidak ada keselamatan pada hari itu bagi seluruh manusia kecuali orang-orang yang Allah rahmati. Wahala bainahumal mauju fakana minal mugrokin. Maka di antara mereka ada gelombang pasang yang menghanyutkan anaknya dan memisahkan keduanya, maka anaknya minal mugrokin. Dari orang-orang kafir yang ditelan air bah. Maka ini bagaimana gambaran dari Nabi Nuh dan juga Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Yunus Shallallahu Alaihi Wasallam yastati an yahdiya li abihi wali ummihi wali ammihi Abi Talib. Adapun Pendalilan untuk orang yang paling dicintainya yakni pamannya Abu Talib. Kama thabata fi sahihain an al-Musayyib ibn Haznin. Dari sahabat Musayyib ibn Hazm bapaknya Sa'id ibn Musayyib. Ibn Musayyib. Abu min Sa'id ibn Musayyib. Qala Musayyib ibn Haznin lama hadarat Abu Talib al-wafah. Di saat datang maut menjemput kepada Abu Talib. Maka dipanggil Nabi untuk mendakwahi yang terakhir kalinya. Faqala ya am, la ilaha illallah, kalimatun uhajulaka biha indallah. Maka wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, yang mana dengan mengucapkan kalimat ini, aku akan menjamin kamu untuk masuk surga di hadapan Allah. Namun, pada saat itu ada dua gembong kekufuran. Abu Jahal dan Abdullah ibnu Abi Umayyah. Yang keduanya dari gembong Quraisy. Min sanadid Quraisy, Abu Jahal wa Abdullah bin Abi Umayyah yaqulan lahu li Abi Talib, "Ya Abu Talib, atarghabu an millata Abdul Muthalib?" Ini adalah ucapan solidarnos. Ucapan yang menyayat hati bagi the brotherhood. Di mana Abu Jahal dan Abu Lahab dan Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Talib semuanya masa waktu kecil mereka sama dari kelompok kufar Quraisy penyembah patung berhala. Maka mereka dikembangkan dalam satu wadah yang sama. The Kufur Brotherhood atau Musyrik Brotherhood seperti itu. Musyrik Quraisy Brotherhood, Jahiliyah Brotherhood dan sebagainya. Maka di sana ada kalimat-kalimat solidarnos. Sesama kita ada suatu ikatan. Kemudian di antara kita ada yang meninggalkan dari persahabatan kita. Maka ucapan ini terasa di Abi Thalib. Di mana dia mengatakan di saat tidak wahai Nabi, wahai pamanku, ayo masuk kepada Islam agar kamu selamat dari api neraka. Apa kata mereka berdua dari Jahiliyah Brotherhood? Ya Abu Talib atargabu an anila Abdul Talib, wahai Abu Talib, kamu akan meninggalkan kami di mana waktu kecil kita bersama-sama di majelis Bani Quraisy dari kelompok kesyirikan dan sekarang kamu akan meninggalkan kami di akhir hayatmu mengkhianati kami dan ikut Nabi Muhammad seperti itu. Kalimat ini terus terngiang di hati Abi Thalib. Akhirnya Abu Talib di hadis disebutkan wa mata wa aba an yaqula la ilaha illallah. Dia mati dan enggan menyebutkan la ilaha illallah. Di sini we have the big point. Apa itu? Salah memilih teman. Di mana seseorang harus selektif mencari teman. We have the old friend, the best friend, maka harus selection. Dilihat teman kita baik, teman kita buruk. Jika kita duduk bersama orang-orang yang buruk, maka kita akan buruk. Dan jika kita duduk dengan orang-orang yang soleh, maka kita akan baik. Maka di dalam hadis ini Abu Talib masih duduk bersama Abu Jahal, Abu Lahab, yang masih dari keluarga anak paman dan sebagainya. Dan begitu pun dari Abdullah bin Abi Umayyah maka mereka mengajak kepada keburukan dan Abu Jah Abu, Abu Talib pun tidak bisa keluar dari brotherhood jahiliyah tersebut karena solidarism, solidarnos. Akhirnya dia mati dalam keadaan kekufuran. Maka nangislah Nabi Muhammad dan diturunkan ayat Inna kalatah diman ahbab walakin Allah yahdi mayasha. Ya Muhammad, kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, pamanmu. Namun Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka di sini the point is Allah tidak bisa memberikan eh, Nabi tidak bisa memberikan hidayah Islam kepada paman yang dicintainya. Dan begitu pun dari bapaknya. Pendalilan dari bapaknya masuk api neraka tadkur ya'am dalil Abu Finnar Abu Nabi Muhammad Ja'a fil hadis mimma al Bukhari an Anas bin Malik, ja'a rajulun faqala ya Rasulullah aina abi kama daras fi sabah. Pelajaran di pagi tadi bisa jadi orang menanyakan tentang agama tetapi dia buruk karena menanyakan perkara-perkara yang buruk. Menanyakan bapak saya di mana? Siapa bapak saya pertama? Kemudian bapak saya di mana? Di surga atau di neraka? Ini ucapan yang buruk. Fajar rajulun ya Rasulullah aina abi kalau Rasul, amuk pinar. Bapakmu di api neraka. Sedih anak ini. Di saat dia pulang, berpaling, fanadahu Rasulullah SAW. Falamma dah da'ahu. Fakal inna abi wa abaka finnar. Maka orang ini sedih karena dia bertanya sesuatu yang tidak pantas di pelajaran tadi pagi telah kita bahas bertanya kepada Nabi perkara-perkara yang bahkan menyebabkan kebencian atas mereka. Maka di saat berpaling Nabi memanggil dia, "Kemari." Sungguhnya bapakmu wa abi dan bapakku finna sama-sama di api neraka. Ini poin bahwa bapaknya Nabi Muhammad di api neraka. Ini poinnya. Nabi tidak bisa memberikan hidayah kepada bapaknya dan begitu pun kepada ibunya. Seperti hadis yang datang dari dua sahabat, pertama dari Abi Burda dari Bureida afwan, dan juga dari Abi Hurairah yang mana diriwayatkan oleh Imam Muslim Berkata Abu Hurairah, "Zara Nabi Zara Nabi sallallahu alaihi wasallam qabra ummi." Fabaka fabaka man haulahu. Fabaka wa abka man haulahu. Faqala ista'dzantu rabbi fi an astagfirullah falam yu'dan li wasta'dzantu fi an azura qabraha fa adina li fazurul kubur fa innaha tudzakirukumul maut. Maka poinnya di sini Nabi melaksanakan ziarah kepada kuburan ibunya. Di saat dia berbalik dari berziarah kepada kuburan ibunya, maka ainahu tadrifan. Mata Nabi Muhammad bercucuran air mata. Maka menangislah orang-orang yang sekitarnya. Dikatakan, ada apa ya Rasulullah? Aku meminta izin kepada ibuku untuk Aku mengirim kepadanya istighfar, istighfar dari anak kepada ibunya. Maka ditolak, tidak boleh. Kenapa? Mana poin pendalilannya? Karena apa? Ibunya Nabi Muhammad mati dalam keadaan kesirikan, sehingga tidak boleh seseorang anak atau seorang bapak mendoakan kepada keturunannya yang mati jelas dalam keadaan kesirikan. Seperti Allah berfirman dalam surat Taubah, maka nali Nabi waladina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli kurba mimba mata mata bayan an annahum ashabul jahim. Maknanya tidak pantas bagi seorang nabi dan juga orang-orang yang beriman untuk meminta istighfar, memberikan istighfar bagi orang-orang yang musyrik meskipun dari kerabat-kerabatnya. Setelah jelas bagi dia, dia tahu bahwa kedua orang tuanya mati dalam keadaan kufur. Maka di sini Nabi hanya pasrah. Dia dalam keadaan kasihan kepada ibunya forever in hell. Namun ini sudah menjadi sunnah Allah Jalla wa'ala. Masih ada waktu? Finish? Pas. Alhamdulillah. We have a break. Break time. After this we back. Oke? Okay? <laughs> Wa naktawi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum we have a break time or coffee break or cafe tubruk cafe break bahasa Jawanya cafe tubruk kopi tubruk Allah ibarik istirahat dulu